Darinya kita ketahui akan kokohnya beliau dalam pendiriannya. Bahwa yang menjadi ukuran bagi beliau bukan Syekhul Islam, bukan Ibnu Taimiyah. Ini kita dapati pada keterangan beliau annahu law yaghlitu huwa atau ajalla minhu fi hadhihi masalah Sampai seperti itu beliau katakan. Anggap bahwa Syekhul Islam telah keliru atau kalaupun orang yang lebih agung daripada Syekhul Islam. Tentunya selain Rasulullah ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ucapannya adalah adalah wahyu. Maksudnya siapa saja yang lebih mulia sekalipun dari Syekhul Islam Taimiyah kalau dia keliru dalam perkara ini maka yang wajib untuk diikuti adalah Alkitab dan Sunnah adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan di situ juga beliau menerangkan akan bingkai masalah yaitu dalam perkara syirik akbar apabila seorang muslim jatuh kepada kesyirikan apabila seorang muslim jatuh kepada kesyirikan atau menganggap bahwa ajaran al-musyrikin itulah ajaran yang benar dan yang lain sebagainya dari kekufuran-kekufuran yang yang wadah dari kekufuran-kekufuran yang jali dari kekufuran-kekufuran yang terang bahwa beliau rahimahullahu taala mengimani apa yang datang dari Allah dan dari Rasulnya bahwa orang tersebut yaitu si muslim itu dia telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun orang-orang keliru. Ya dia tidak mau ikut kepada kepada selain dari Alkitab dan dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu kalau dianggap Syekhul Islam Ibn Taimiyah keliru kalau dianggap bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah keliru, bahwa yang wajib diikuti adalah kitab dan sunnah. Nah, sekarang beliau akan katakan Syekhul Islam nggak keliru, bahkan perkara ini disepakati. Hmm. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah, ya akhta, keliru dia. Karena yang benar bahwa masalah ini adalah mujma'un alaih. Siapa yang menukil ijma? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini di antaranya. Baik, inilah kelanjutan dari pembahasan kita. Berkata beliau qala. Halaman berapa itu? 17 Kalau cetakan anak halaman 132. Antum 217. Ya. Pada ucapannya fakaifa. Benar. Ya. Fakaifa walhamdulillah wa nahnu la na'lamu an wahidin min al-ulama khilafan fi hadhihi al-mas'alah. Lantas bagaimana? Dan alhamdulillah bahwa kami tidak mengetahui dari seorang pun ulama ada yang berselisih tentang masalah ini. Artinya ini nukilan ijma ya bahwa tidak ada perbedaan pendapat ya tidak ada perselisihan pendapat dalam masalah ini yaitu masalah apabila seorang muslim menyekutukan Allah, mengambil untuk selain Allah. Ya. Atau misalnya dia menganggap bahwa ajaran ya al-musyrikin itu hak. Dialah yang benar. Bahwa beribadah kepada selain Allah boleh. Ya. Adapun ajaran tauhid itu adalah ajarannya ahli al-hadar katanya. Kalau di zaman beliau seperti itu. Ajarannya orang kota, kalau di zaman sekarang ajarannya anak muda. Ya. <clears throat> Menganggap bahwa ajaran kesyirikan itulah yang benar ya, bahwa orang ini si muslim ini tidak diperdebatkan di kalangan ulama bahwa orang tersebut telah kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi syubhat yang bilang itu kan mutlak ustaz. Nah, itu memang enggak akan ada ujungnya kalau memang enggak ada taufik buat dia. Ya. Ini seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim, seolah-olah orang itu pengen Al-Qur'an nyebutin nama-nama orang kafir sampai akhir zaman dan enggak akan ada ayat turun setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syekh Muhammad bin Ibrahim bilang begitu. Ya. Jadi ketika mereka mendapati nas dari ulama seperti nas-nas yang barusan selalu mereka bilang mutlak mutlak mutlak mutlak ya akhirnya takfir mutlak bukan takyin itu ya seperti itu ya ini orang seolah-olah pengen apa datang ayat ya setiap ada orang kafir turun ayat nyebut namanya kafir baru baru kafir dia. Tapi kalau enggak, maka kafirnya mutlak aja. Ya min ainah Dari mana ya dia bawa pemahaman seperti ini? Nah, intinya seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Ya. Dan juga sudah kita kutip dari Syekh eh, Ahmad Aman Al-Jami ya, itu jelas sekali di grup WhatsApp ya yang pernah dibagikan tentang perbedaan takfir mutlak dan muayyan. Kalau kita nggak lihat, aku mutlak. Ya barang siapa yang sujud kepada selain Allah kafir. Tapi kalau kita lihat kita nggak nilai dia kafir, kafar tak anta. Kafir. Yang cukup kita lihat ya adalah dia ngerjainnya sengaja atau enggak. Gitu loh. Itu adanya qasd, adanya maksud ibadah. Ya, adanya qasd. Ya. Dan ghairu mukrah. Dia tidak dipaksa. Ya, adapun dia tahu atau dia nggak tahu, ya. Mahtaj. Seperti ini nggak perlu. Kenapa? Karena ya mustahil seorang muslim nggak tahu ya bahwa sholat itu wajib. Betul nggak? Mustahil ada seorang muslim nggak tahu bahwa zina itu haram, selingkuh itu haram. Ya. Nah, ini perkara tauhid. Mana lebih jelas masalah wajibnya sholat, wajibnya puasa Ramadan dengan perkara tauhid? Ya, perkara tauhid abyan wa azhar. Begitu. Ya, begitu analoginya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi ini nukilan ijma dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Fakaifa walhamdulillah wa nahnu la na'lamu an wahidin min ulama khilafan fi hadhihi masalah. Maka bagaimana? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita enggak ketahui dari seorang pun dari ulama ada yang menyelisih dalam perkara ini. Qala wa inna ma yalja'u man syaqqa fiha ila hujjati aun. Tapi yang menyelisih kita dalam perkara ini sebenarnya mereka bersandar kepada hujahnya Fir'aun. Ya, bersandar kepada hujahnya Fir'aun. Apa hujahnya Fir'aun? Sama balil kurunil ula. Lantas bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu? Berarti mereka semua kafir dong. ternyata hujah Fir'aun ini ya, juga diucapkan oleh siapa? Oleh banyak dari orang-orang yang ngaji. Ya, terus orang-orang yang dulu gimana? Berarti mereka kafir dong. Ya kalau mereka melakukan kesyirikan kepada Allah, emang kenapa? Bukan berarti ya karena ya mereka misalnya adalah ya bapak moyang kita gitu kan. Terus yang didahulukan adalah apa? Atifiyah, perasaan. Ya kalau mereka menyekutukan Allah, Nabi Alaihi Wasallam datang kepadanya seorang bertanya, "Aina abi?" Bapakku di mana? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abu kafinah." Bapakmu di neraka. Nangis dia. Nangis. Dipanggil lagi, tahu tahu sini sini." Abi wa abu kafinah. Bapakku dan bapakmu di neraka. Masalahnya agama. Ya. Masalahnya adalah agama. Dan ini bukan berarti ya mukaffir bil umum, kita kafirkan secara umum. lah, Ya. Namun Alasan itu bukan alasan, ya. Alasan pama balil kurunil ula. Ya, kalau kamu benar terus gimana dong mereka? Mereka batil semua, mereka sesat semua, mereka kafir semua, kamu doang yang benar. Itu hujah Firaun seperti itu, ya. Ibrahim ya, Allah sebut dia sebagai apa? Inna Ibrahim kana umat satu orang umat. Dia benar sendiri. Ya. Tapi posisinya laksana umat di asriha. Ya kenapa? Karena umat itu ya keistimewaannya bebas dari kesalahan. Karena nggak mungkin orang banyak sepakat salah. Gitu. Nggak mungkin ada orang jumlahnya banyak kolaborasi untuk salah. Pasti ada yang menyelisih ah pasti ada yang menyelisih Ya 10 orang aja untuk kolaborasi ya berkhianat ada satu yang nggak setuju. Nah, ini umat. Nah, ketika Ibrahim ketika itu hanya dia yang membawa panji kebenaran, panji tauhid, maka dia disebut oleh Allah dengan istilah yang mulia, inna Ibrahim kana ummah. Satu orang disebut umat. Walaupun menyelisih ya manusia semua. Nah, orang yang berdalih dengan sama balu qurunul ula, terus lo doang yang benar. Semua mereka salah. Ini hujahnya. Nah. Hujahnya Fir Ya, kan? dan itu yang didapat oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di awal dakwahnya. Ya, ditentang oleh masyarakatnya, ditentang oleh hatta abangnya sendiri. Abang menentang. Abangnya bahkan bikin makar terhadap dakwahnya. Ya. Bahkan berusaha ya, ngirim orang berusaha untuk membunuhnya. Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala jadikan tipu daya itu ya tidak sampai menyentuh Syekh Al-Imam rahimahullah taala. Allah selamatkan dia. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya mengalami berbagai macam upaya-upaya pem pembunuhan. Qala iddama yalja'u man syaqatiya ila ujjati fir'aun. Orang yang menentang dalam perkara ini, mereka hanya bersandar kepada hujahnya Firaun. Sama balul qurunil ula atau hujahnya Quraisy. Ini hujahnya kaum kafir Quraisy. Ma sami'na bihadza fil millatil akhirah in hadza illa ikhtilaf. Kami enggak pernah dengar nih ajaran yang kayak begini sebelumnya. Ya. Kami enggak pernah dengar dari guru-guru kami. Ya. Yang kamu bawa itu cuman ya pemahaman yang kamu buat-buat. In hadza illa ikhtilaf. Ya, seperti itu. Nah, seperti ini sering kita dengar. Ya. Karena sallallahu alaihi Padahal kalau mereka mau baca, mereka dapat dari kalam ulama mereka. Ya dari kalam yang enggak usah jauh-jauh. Syekh bin Bas, begitu juga Syekh Saleh Al Fauzan, ya. Masyaikh Najd seluruhnya. Ya. Bahkan selain masyaikh Najd karena perkaranya adalah ijma'iyah bukan khilafiyah. Perkaranya adalah apa? Ijma' dan tidak ada khilaf dalam perkara ini. Ya. Baik. Wa qala Syekh rahimahullah fi risalah as sanniyah Dan berkata Syekh, siapa yang maksud? Ibnu Taimiyah. Beliau berkata dalam risalah as sanniyah lamma dzakara hadis al-khawarij. Ketika beliau bercerita tentang hadis khawarij. Ya, tentang ya kelompok yang muncul di awal Islam dan mereka disebut oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari agama, seperti melesatnya ya anak panah dari busurnya yang min ad-din muruqas sahmi min ar-ramiyah. Keluar dari agama seperti melesatnya anak panah dari busurnya. Nabi saw memerintahkan para sahabatnya untuk memerangi mereka. Memerangi siapa? Al-Khawarij. Nah, ketika Syekh Islam berbicara tentang kelompok ini, beliau bilang, "Fa idza kana ala ahdi Rasulillah saw, alaihi wa khulafaihi Qad intasaba ila al-islam man maraqa minhu ma ibadati al-azima hatta amara an-nabiy sallallahu Kalau di zaman Nabi aja dan di zaman para khulafaur rasyidin ya, ada orang yang mengaku muslim tapi sebenarnya dia keluar dari darinya. Ya. Siapa yang dimaksud khawarij? Mereka menisbatkan dirinya kepada Islam ya tapi Nabi sebut mereka keluar dari agama. Ya, adapun apakah maksudnya keluar dari agama kafir? Apakah maksudnya nggak sampai kepada kekufuran? Ada khilaf di kalangan ulama. Apakah khawarij itu kufar? Ya, ataukah mereka laisu di kufar? Mayoritas mengatakan laisu kufar. Khawarij bukan orang kafir. Cuman yang pernah saya dapati ya bahwa dinukil dari Al Hasan Al Basri, beliau menjazam akan kafirnya khawarij. Dan tampaknya Syekh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah diantara yang berpendapat akan kafirnya Khawarij. Nah. Ya. Jadi keluarnya antara apakah murtad atau keluar dalam artian bukan murtad. Ya. Kata Syekhul Islam, kalau di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafa'nya saja ada orang yang menisbatkan diri kepada Islam tapi pada hakikatnya dia keluar darinya. Di samping ibadahnya yang kuat. Karena kelompok Khawarij ini ya Berarti pun disebut oleh Nabi keluar dari Islam, tapi dikenal ibadahnya sangat kuat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahqiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim." Nabi ngomong ini kepada para sahabat, "Kalian wahai sahabatku merasa enggak ada apa-apanya puasa kalian dibandingkan puasanya mereka. Ya, salatnya kalian dibandingkan dengan salatnya mereka. Bahkan di salah satu kejadian, ya kalau nggak salah eh, salah satu peperangan saya lupa namanya, bahwa mereka yuqatalun, mereka diperangi ya dan dibunuhi dan mereka dalam kondisi salat dan tidak meninggalkan salatnya. Khawarij. Dalam posisi salat dan mereka tidak meninggalkan salatnya saking kuatnya dalam dalam ibadah. Ya, seperti itu. <clears throat> Hatta amara Nabi biqitalihim. Ya. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam justru perintahkan para sahabat untuk apa? Merangi mereka. Ya, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mati dari mereka adalah syarrul qatla. Seburuk-buruknya ya, orang mati, orang yang terbunuh. Ini khawarij, kalau terbunuh. Wala fa yu'lam anna al-muntasibi ila al-islami aw sunnah kan ini kalimat ya. Penting untuk bawahi. Maka dari sini diketahuilah bahwa orang yang mengaku muslim atau menisbatkan diri kepada sunnah di zaman ini, di zaman siapa? Syekhul Islam Taimiyah. Di zaman ini ya, qad yamruku aidan min islam Kalau di zaman dulu yang mengaku muslim mungkin keluar dari Islam apalagi di zaman sekarang orang yang mengaku muslim menisbatkan diri kepada sunnah ya juga bisa aja dia juga keluar dari dari Islam dan keluar dari sunnah hatta yadda'i sunnah man laisa min ahliha sampai-sampai kita dapati ada orang-orang yang mengaku ahlu sunnah tapi dia bukan ya bukan ya tidak layak diberikan ya predikat sebagai ahlu sunnah bukan dari ahlu sunnah balqat yamruku minha bahkan mungkin saja dia bahkan keluar keluar darinya Baik. Ya ini pendalilan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Artinya ya, maka apa yang menghalangi ya mengatakan bahwa seorang muslim itu murtad. Ya, apabila terpenuhi syarat-syarat syarat-syaratnya. Ya, terdapat sebab-sebabnya. Ya, apa sebabnya? Ya, pembatal. Ya. Orang yang jatuh pada mata musyrik, orang yang jatuh pada mata murtad. Nak takidu hadza, kita yakini ini. Ah, nggak perlu nanya sama alim. Ya. Nggak perlu lagi nanya sama ulama. Ya, untuk hal-hal yang wahir, untuk hal-hal yang yang wadih, yang jeli. Syekh bin Bas ditanya, ya. Apakah orang awam boleh mengkafirkan? Orang awam mengkafirkan dalam perkara-perkara yang jelas, dalam perkara-perkara yang samar tanya kepada ulama. Begitu juga Syekh Salah Al-Fauzan Afidahullah dalam fatwanya. Ya, bukankah kajian batal-batal Islam diajarkan? Ya. ya kalau gitu ngapain diajarin? Enggak usah, enggak usah diajarin kajian batal Islam, ya kan? Kalau kamu perlu untuk mentakfir, tanya. Ya udah kalau gitu enggak usah belajar, Ustaz. Ngapain belajar batal Islam? Ya. Begitu bukan? Gimana menurut antum? Kita ajarin batal-batal Islam. Barang saya melakukan ini batal Islam, ya, barang saya melakukan ini batal Islam. Ya. Tapi giliran kita lihat, nah, ada orang melawan, ya, tak boleh buru-buru dinilai ke akhir, tapi banyak ulama, ya. Ulama juga bilang, ya, kalau kamu perlu untuk mentakfir, ya, baru telepon saya. <laughs> ada orang aku nabi, ya, ada orang aku Jibril, ya, ada orang menghalalkan LGBT. Ya, halal nikah sejenis. Kemudian kita nggak tahu bahwa itu orang kafir. boleh dia telah batal Islamnya, harus nanya lagi pada ulama. Ya. Ini ajib. Ya, ini logika yang ajaib dari orang-orang sekarang. Tapi sesungguhnya ya kebanyakan mereka nggak paham kalau ulama. Ya. Ketika mereka katakan bahwa orang yang melakukan syirik akbar, yaitu batal Islamnya ya. Kemudian ulama mengatakan bahwa orang awam layu kafir, tidak boleh mengkafirkan. Ya. Tidak mengerti kemana konteks kalamnya sebenarnya. Ya. Artinya mereka tidak berbicara tentang hakikat dari permasalahan. Mereka hanya dalam kondisi preventif sebenarnya. Dan itu dibenarkan. Nggak mungkin Nah kita dapatin seperti misalnya Syekh Al Fauzan ditanya tentang Bashar Assad, kafir atau enggak kafir. Dijawab enggak? Enggak dijawab. Kenapa? Preventif. Preventif. Ya, seorang syekh di Istiqlal ditanya. Ya, dijawab enggak? Dijawab dengan jawaban-jawaban yang preventif. Kenapa? Karena kalau yang seperti ini ya dibuka lebar-lebar tentu ada mudaratnya. Artinya apakah yang seperti ini dijadikan kaidah yang baku? Bagi para talabatul ilmu, sebagian orang nggak paham sehingga mengambil itu sebagai kaidah yang baku. Harus tanya ulama, harus tanya ulama. Sehingga itu jadi kaidah baku. Sehingga untuk mengetahui ini muslim atau kafir dalam perkara yang jelas saja dia nggak tahu. Ada kalau yang seperti ini. Ya. Sehingga menisbatkan kepada alim ya apa yang sebenarnya itu bukan pendapatnya. Padahal si alim ini cuma preventif. Ini harus husnudzan kepada alim. kita harus kita tempuh. Ya, untuk dari baik sangka kita kepadanya. Ya. Wallahu a'lam. <clears throat> Baik selanjutnya qala wa dzalika bi asbab. Dan keluarnya seorang dari Islam itu bisa disebabkan banyak sebab. Minha al-ghulu, di antaranya karena sikap ghulu. Ya, berlebih-lebihan. Ya. Kelewat menyanjung. Ya, begitu juga kelewat membenci Sikap ghulu alladhi dhammahu Allah fi kitabih. Sikap berlebih-lebihan yang Allah celah dalam kitabnya di mana Allah berfirman. Ya ahlul kitab la taghlu fi dinikum wa ya ahlul kitab jangan berlebih-lebihan dalam agama kalian. Ini larangan kepada orang Kristen, orang Yahudi. Ya. Dan larangan itu juga mengena kepada kita. Ya. Wa alkitab kitab jangan kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Nabi juga bilang, "La tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kelewat menyanjungku seperti halnya ya, orang Kristen kelewatan dalam menyanjung Isa putra Maryam nama ana abdun wa rasulullah. Sungguhnya aku hanya hamba Allah dan utusannya. Wala taqulu 'ala Allah illa al-haq dan jangan berbicara atas nama Allah kecuali yang benar saja. Berarti harus apa? Hati-hati dalam menisbatkan sesuatu kepada agama Allah. Innamal Masih Isa bin Maryam. Sesungguhnya Al-Masih itu adalah Isa. Isa adalah putra Maryam. Rasulullah dialah utusan Allah dan kalimatnya. Maksudnya diciptakan dari ya kalimat kun. Ya, tidak ya seperti proses ya diciptakannya manusia pada umumnya. Maksudnya wa kalimatuh alqaha ila Maryam yang ia tiupkan pada Maryam wa ruhun minhu dan ruh darinya. Maksudnya Isa adalah ruh yang Allah ciptakan, bukan ruh bagian dari Allah. Ya. Kalau enggak ntar kita akidahnya apa? Wahdatul wujud atau hululiyah. Ya, tapi yang dimaksud ruhun minhu artinya ruh yang Allah ciptakan. Fa'aminu billahi wa rusulih. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan rasul-rasulnya wala salah Dan jangan kalian bilang tiga yang kalian bilang Allah itu apa? Tiga, satu dari yang tiga. Intau khairan lakum. Berhentilah kalian dari ucapan seperti itu, itu lebih baik bagi kalian. Innamallahu ilahun wahid. Allah itu sesembahan yang satu. Subhanah, maha suci dia an yakuna lahu walad. Dari dia memiliki seorang anak, lahu ma fis samawati wa fil ard, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila dan cukuplah Allah sebagai penolong. Ini larangan dari sikap wulu. Karena sikap wulu berakibat kepada apa? Kufur. Orang Kristen menjadi kafir disebabkan apa? Gulu itu. Orang Yahudi menjadi kafir disebabkan gulu itu. Baik. Walladzina harraqahum Ali. Begitu juga orang-orang yang dibakar oleh Ali. Ini juga dikarenakan apa? Gulu. Ya, kelewatan terhadap Ali. Ya, kelewatan menyanjung Ali malah dibakar sama Ali sendiri. Ya, Malah Ali sendiri yang yang bakar dia rasain. Ya. Lewatan nyanjung Ali, malah Ali sendiri yang bakar dia. Ya, Ali bertemu dengan mereka ya di bulan Ramadan lagi makan. Lagi makan. Ali tanya sama Ali, "Antum ahlul kitab?" Ya. Atau antum safar? Muslim tapi sedang safar makanya berbuka atau kamu itu ahlul kitab? lahada walahada bukan ahlul kitab, bukan juga safar. Kemudian kenapa iftar di siang hari di bulan Ramadan? Dia bilang, anta anta. Kata mereka, kamu adalah kamu. Soalnya kamu adalah Allah. <laughs> Ini orang-orang Sabaiyah. Ya, cikal bakalnya apa? Syiah Imamiyah, rafilah. Ya, pengikutnya Abdullah bin Salah. Maka mereka pun dipanggil oleh Ali, diminta taubat. Ya, langsung ya, istitabah Ya, karena perkaranya wadih. Yang cuma diminta taubat ditangguhkan tiga hari. Ya, jika mereka tidak mau taubat, maka digalilah apa? Parit. Dan mereka pun dikumpulkan di parit itu dibakar oleh Ali. Ya, dibakar oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala walladzina harraqahum Ali radhiyallahu anhu dan orang-orang yang dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu wa umira bi akhadida khuddat dan diperintahkan untuk dibuatkan apa? Farid lahum inda babi kinda. Di depan pintu kinda. Faqadhafahum fiha dan mereka pun dilemparkan ke parit itu badan ajallahum talatan. Setelah ditangguhkan kepada mereka tiga hari lihat tubuh agar mereka taubat. Ya, nggak lagi istilahnya seperti yang dianggap oleh orang-orang sekarang, ya. Tegakkan lagi hujah. Ya, kalau ya menerima maka dia muslim, kalau nggak menerima maka dia kafir lah. Ya, dalam perkara syirik akbar istitabah. Ya. Penegakan hujah itu hanya untuk menangguhkan hukuman. Apapun. Ya, pelebelan jatuh, dia musyrik, dia kafir ya, dengan perbuatannya. Tapi penegakan hujah dalam rangka apa? Jangan langsung dihukum. Ya, jangan langsung ditegakkan hukum atasnya. Ya, sebelum diberi penangguhan, beri dia kesempatan untuk merujuk pendapatnya meralat ucapannya, meralat sikapnya untuk dia taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita dapat di sini, itu juga yang kita dapat di dalam kitab Tafsir Sifat. Baik. Allah falamma lam yatubu ketika mereka tidak mau taubat, ya, Ngotot dia. Ini ya, Ali itu apa? Tuhan. Ahraqahu min nar, Ali pun membakarnya dengan api. Wattafaqatu sahabat ala qatlihim dan sahabat sepakat. Sepakat bahwa orang itu harus dibunuh. Ya mereka ini kelompok ini harus dibunuh. Artinya sepakat akan apa? bukan hanya kepada takfirnya tapi sampai kepada penegakan hukum ya dibunuh sampai kepada penegakan hukum ya adapun masalah takfirnya kan qala lakin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tetapi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kana madzhabu an yuqtalu bisayf bila tahrir ada yang menyelisih satu orang sahabat yaitu Ibnu Abbas cuman dalam urusan caranya Sepakat bahwa mereka kafir, sepakat bahwa mereka harus dibunuh. Cuman menyelisih dalam hal caranya. Ya, Nabas beranggapan bahwa yang benar mereka dibunuh dengan pedang bukan dengan cara dibakar. Ya. Itu berdasarkan sabda Nabi, ma yu'adzibu bin-nar rabbun nar." Yang boleh mengazab dengan api itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki neraka. Yang memiliki neraka itu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa qawlu aktaril ulama, dan inilah pendapat mayoritas ulama, bahwa tidak boleh mengazab dengan api. Wa kisatu ma'rufa indal ulama dan kisah mereka ini dikenal sekali, cukup populer di kalangan para ulama. Baik, ini dua kisah. Yang pertama kisah Khawarij, dan yang kedua kisah ya kelompok Sabaiyah yang dibakar oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala. Apa syahid yang dimaukan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan ucapan Syekhul Islam ini? Ya, jelas bahwa kalau di zaman dulu aja ada orang yang mengaku muslim, batal Islamnya. Ya. Maka apa yang menghalangi akan adanya orang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah. Ya, dari orang-orang yang menyembeli untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah kalau nggak salah dalam kitab Kashfus buat sampai membandingkan tentang kekufuran, tentang pelanggaran yang dilakukan oleh Khawarij bahwa itu tidak seberapa pada hakikatnya dengan apa? Dengan perkara kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zamannya. Baik. Walau kadzalika al-ghulu fi ba'd al begitu juga sikap hulu terhadap sebagian orang-orang ya berilmu lewat mencintai orang-orang yang berilmu. Orang-orang saleh, Balil ghulu fi Ali. Bahkan sikap ghulu kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Wa nahwih dan yang semisalnya. Balil ghulu fil Masih. Bahkan juga sikap ghulu kepada Al-Masih wa nahwih dan yang semisalnya. Fa kullu man ghala fi hayyin aw rajulin salihin. Maka siapa saja yang kelewatan terhadap ya seorang ya yang dia masih hidup misalnya atau sudah mati atau orang soleh wajahnya fi naw'an min al kemudian dia berikan kepada orang itu bagian dari ya sifat ilahiyah ya, walaupun dia nggak bilang saya berhak ibadah walaupun dia nggak ucapkan itu tapi sikapnya beribadah kepada dia walaupun dia nggak bilang kuburan Nabi Kunjung berhak ibadah dia nggak ucapkan itu tapi dia memberikan ibadah kepadanya. Itu namanya memberikan hak ilahiyah. Di mana hak itu hanya siapa? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Datang ke situ, menyembelih di situ. Ya, minta-minta di situ. Ya, bernazar di situ dan seterusnya dari memberikan ibadah kepada selain Allah. Ini bentuk ghulu. Ya, bentuk cintaan yang kelewatan. Begitu juga menyeru-nyerunya. Ya, dalam kondisi sempit ataupun lapang. Ya. Dulu di Mesir ya, sering tuh kalau naik bis depan Al-Azhar atau depan kuburannya ya Sayyidah Fatimah ya. Di sana itu banyak tempat-tempat petilasan ya. Itu orang-orang awam biasa ya. Dalam bis tangannya begini. Yang ngomong madat, dibilang madat. Ya, Madad ya Hussein, dia bilang. Lalu dia pertolongan, dia minta pertolongan kepada madat ya Hussein. Padahal dia cuma naik bis, lewat. Ya, dia sempetin ngangkat tangan. Ya. Seperti itu. Ini menyeru. Ya, selain Allah Azza wa Jalla minta pertolongan kepada selain Allah Azza wa Jalla. dasarnya adalah gulu. Mithlan yaqul seperti mengatakan ya sayyidi fulan, wahai sayyid fulan, ya, wahai syekh fulan. Ighfirli, ampuni aku, awirhamni atau rahmati aku, awinsurni, tolonglah aku, awirzukni berilah rizki kepadaku. aku. Awagifni, atau selamatkanlah aku, awajirni atau lindungilah aku, Awtawakkaltu alaik atau aku berlindung padamu, bergantung kepadamu, Awanta asbi atau engkaulah penolongku, Awana fi hasbik atau aku berada dalam lindunganmu. Wa hadilah kuat. dan ucapan-ucapan yang semisal dengan ini. Karena redaksinya bisa beda. Namun kita tahu bahwa bingkainya apa? Minta pertolongan. Ya, dalam urusan yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, mintanya kepada selain Allah Subhanahu itu bingkainya. Wa nahwi al aqwal wal af'al. Dan ucapan yang semisal dengan ini dan perbuatan yang semisal dengan ini. Allati hiya min khasa'isir rububiyyah di mana hal itu termasuk dari perkara rububiyah, menolong ya, memberi rahmat ya. Ini masuk dalam ya pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang memberi rizki ya seperti itu namun dari sisi si ab, si hamba ya perbuatannya tolonglah saya ini masuk dalam perkara uluhiyah ibadah ya dimana dia dia yatlub minta ya sedangkan doa adalah apa ibadah minta adalah ibadah Allati hiya min khasa'is rububiyyah allati la taslu illa lillah. Yang tidak boleh diberikan kecuali kepada Allah. Artinya kita nggak boleh minta sesuatu yang disang yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Ya, mintanya itu. Minta sesuatu yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah. Mintanya kepada siapa? Selain Allah. Ini enggak boleh. Ya. Apa misalnya? Menurunkan hujan, memberikan anak, ya. Apalagi? Dapatkan jodoh gitu ya Apalagi banyak. Ya, enggak boleh mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu hadza syirkun wa dhalal. Semua ini adalah kesyirikan dan kesesatan. Ya. Yustatab. Diminta taubat orangnya. Ya, bukan di segakin hujah. Ya, kalau dia ngerti kemudian dia taubat, maka dia muslim. Kalau dia menolak, maka dia maka dia kafir. Itu kalau dalam perkara ya. Namun dalam perkara yang lahir seperti ini ya, penegakan hujah itu hanya untuk apa? penangguhan ya dari diterapkannya penegakan hukum atas si pelaku. Adapun dia musyrik, musyrik hanya dengan perbuatannya. Bukan berarti kalau setelah dia hujah ya baru dia kalau menolak musyrik. Nah, wa musyrikun bi fi'li. Dia musyrik dengan perbuatannya, dia kafir dengan perbuatannya. Cuman enggak boleh dibunuh, tidak boleh ditegakkan ya hukum atasnya kecuali setelah diminta taubat, kecuali setelah diberi penangguhan. Begitu juga dalam kita. Ya kan? Ya. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus utusannya. Ya. Nah, Nabi berpesan, ya, apabila kalian telah sampai di depan bentengnya, ya, paduhum ilal Islam Oh, lagi perang. Ajak dulu mereka kepada Islam, seru mereka kepada Islam. Seperti itu. Dalam hal ya al-qital. Maka begitu juga dalam masalah ini. Baik. Qala wa kullu hadhi syirkun wa dalalun yustata. Orang yang diminta taubat, bu sahibu wa in wa illa qutil. Kalau dia taubat dilepas, kalau enggak maka dibunuh. Inna Allah subhanahu innama arsala rusula wa anzala al-kutuba. Karena sungguhnya Allah subhanahu dia telah mengutus para rasulnya dan menurunkan kitab-kitabnya lina'budallaha wahdah agar kita beribadah kepada Allah saja. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini masalah ini. Agar kita beribadah kepada Allah saja. Untuk itu Allah turunin kitab kita. Quran, sebelumnya apa? Injil, sebelumnya apa? Taurat, sebelumnya sebut. Musuhaf Ibrahim dan Musa. Untuk itu Allah turunin para nabi. Sekian banyak. Eh, masih ada yang bilang apa? Belum tegak hujah. Ya. Dia tahu ada nabi namanya siapa? Muhammad. Dia tahu ada nabi namanya siapa? Isa. Dia tahu ada nabi namanya siapa? Musa. Ya, Al-Qur'an diraknya Dia bilang belum tegak hujah. Ya, bukankah Allah turunkan itu semua adalah untuk apa? Dalam rangka penegakan hujah. Ya. Artinya apa? Artinya setelah diutusnya Al-Quran, diutusnya para Rasul, diutusnya Muhammad, diturunkannya Quran, ya, nggak ada lagi, ya, hujah itu tegak. Bukankah kita bilang nggak boleh mengatakan apa? Jahiliyah Qarul ishrin katanya. Nggak boleh kan? Ya, mengucapkan pada masyarakat ini masyarakat jahiliyah. Kita kritik Said Kutub, kita kritik Fathiyatan. Ya, kita kritik Muhammad Kutub dengan judulnya Jahiliyat Qarun Ishrin. Ya. Kenapa? Karena sudah diutusnya Nabi. Dengan diutusnya Nabi tidak ada lagi jahiliyah. Apa jahil itu? Jahil itu apa? Bodohan. Terangkat sudah dengan diutusnya Nabi. Eh, dalam masalah ini masih bilang apa? Belum tegak hujah. Ya, ini kan kontradiktif namanya. Kadang orang bicara, tapi saya nggak paham kemana ujungnya. Mana yang salah? Ya. Ingat dulu zaman-zaman kita kritik tuh. Ya, kelompok-kelompok harokah. Said Kutub bilang dalam kitabnya fidal Quran, ya, masyarakat jahiliyah. Enggak boleh bilang jahiliyah. Setelah diutusnya Nabi enggak ada lagi jahiliyah. Ya, enggak nyambung tuh sebenarnya. Ketika ketemu sama orang yang melakukan syirik akbar, jahil. Belum tegak hujah. Ya, ya inal uqul. Ya. Kaifa kaifa dhahabat Hmm. Allahul musta'an wa ilaihi tuklan. Qala wal ladina yad'una Allah wal ladina yad'una ma Allah aliyatan ukhra. Dan orang-orang yang menyuruh di samping Allah sesembahan-sembahan yang lain seperti matahari, syamsi wal qamar wal kawakib wal uzair, seperti matahari, bulan, bintang-bintang dan uzair wal masih wal malaika dan al masih dan juga para malaikat wal lata wal uzza lata dan uzza wa manat tsalitsah al ukhra dan manat sembahan mereka yang ketiga wa yaqut wa yaqu wa nasra yaqut yaqu dan nasr wa ghairu au ghairi dzalik atau yang lainnya lam yakunu ya'taqiduna anna takhluqul khalaiq mereka menyeru ya sembahan-sembahan itu di samping mereka juga menyeru Allah mereka tidak pernah meyakini bahwa sesembahan-sembahan itu bisa menciptakan makhluk. Atau tanzilil matar. Atau menurunkan hujan. Atau tumbitun nabat. Atau menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi orang-orang musyrikun dulu. Ya, ini sudah berlalu penjelasan tentang hal ini ya. Bahwa mereka ketika menyeru latta uzzamanat bukan yang meyakini uzzamanat itu bisa menciptakan. Enggak. Yang melainkan seperti yang Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3 dan juga surat Yunus ayat 18. Baik, wa inna ma kanu ya'buduna al-anbiya wal malaika wal kawakib wal jin wat tamathil musawwara li haula. Namun, sesungguhnya mereka itu beribadah kepada para nabi, malaikat, bintang-bintang dan jin dan berhala-berhala yang gambarnya mereka buat. Au ya'buduna kuburahum atau beribadah kepada kuburan-kuburan mereka. Wa yaqulun dan alasan mereka ma'na na'budu illa liqarribuna ila Allahi Cuman itu. Kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka bisa mendekatkan diri diri kami kepada Allah dengan sedekat dekatnya. Itu aja alasannya. Tujuannya adalah Allah. Namun mereka berikan ibadah kepada selain Allah dengan asumsi buat selain Allah itu adalah perantara. Namun dengan itu mereka yakfur, kafir, menjadi batal Islam, kafir. Karena apa? Karena adanya sorful ibadah tadi, memberikan ibadah kepada selain Allah tadi. Wa yaqulun dan mereka juga berkata, hum syufa'auna Allah. Mereka itu hanya perantara-perantara antara kami dengan Allah. Fa'arsalallahu rusulahu. Lalu Allah pun mengutus karena itu. Ya. Gara-gara itu, gara-gara memberikan ibadah kepada Lata Uzamanat dengan asumsi bukan sebagai pencipta. Bukan Lata Uzamanat bisa menurunkan hujan. Bukan Lata Uzamanat yang bisa memberi rezeki. Tapi di atas asumsi apa? Mereka cuma perantara. Gara-gara ini Allah turunin apa? Rasul. Allah utus Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah turunin Al-Quran. Gara-gara menyembah Ya'uq, Ya'ud, Nasr, dan seterusnya. Sebagai perantara saja. Dalam beribadahnya mereka kepada Allah. Allah utus Nuh AS. Berdakwah 900 tahun. Ya. Seperti itu. Fa'arsalallahu rusulah. Lalu Allah pun mengutus para rasulnya. Tanah an yud'a ahadun min duni. Yang melarang bahwa enggak boleh seorang pun diseru di, di samping Allah. La doa ibadatin wala doa istighatsah. Ya, enggak boleh. Ya, seorang diseru tidak dengan doa ibadah. Ya, seperti misalnya sujud kepadanya, rukuk kepadanya, ya. Begitu juga doa istighatsah, manggil-manggil dia, minta tolong kepadanya. Baik. Artinya doa ibadah dan doa masalah enggak boleh diberikan kepada selain Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Qul lil ladzina za'amtum min dunihi" Katakanlah wahai Muhammad, suruhlah. Panggillah ya sesembahan-sembahan yang kalian anggap mereka adalah ya tandingan Allah. Fala yamlikuna kashfat dhurri ankum Mereka tidak menguasai ya maksudnya tidak mampu untuk mengangkat kemudaratan kalau turun kepadamu, musibah kalau turun kepadamu, wala tahwila ataupun memindahkannya. Ya, artinya sembah-sembahan itu lemah. Ya. Ulaikal Mereka yang diseru oleh orang-orang musyrikun itu. Mereka sendiri. Ya yabtaguna ila rabbihimul wasilah, mencari jalan kepada Rabbnya. Ayyuhum aqrab? Siapa yang lebih dekat? Wa yarjuna rahmata wa yakhafuna azabah Dan mereka mengharap rahmat Allah dan takut akan azab Allah. Artinya, Yaqut, Ya'uq, ya, Nasr, orang soleh di masa hidupnya mencari rahmat kepada Allah. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Artinya mereka sendiri takut kepada Allah, kenapa kalian jadi takutnya sama mereka? ya Lata orang soleh ya mereka sendiri takut kepada Allah kenapa jadi kamu yang takut sama sama mereka ya seperti itu mereka sendiri mencari jalan kepada Rabbnya siapa dari mereka yang paling dekat dan mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah dan takut akan adab Allah qala ta'ifatun minas salaf berkata sekelompok ulama usalaf. kana aqwamun yadu'un al-masih <clears throat> dahulu ada orang-orang yang menyuruh al-masih wa uzair wal malaikah dan uzair dan malaikat <coughs> Artinya, ya Al-Masih, Uzair, dan malaikat ini orang-orang soleh. Mereka sendiri apa? Mereka sendiri mencari jalan kepada Rabbnya. Mendekatkan diri kepada Rabbnya. Maka kalian jangan mendekatkan diri kepada mereka. Dekatkan diri juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira begitu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, ini pembahasan kita masih berlanjut insyaallah kita sambung pada pertemuan akan datang. Wal ilmu indallah. Kita cukupkan.